Apakah seorang anak yang pernah menyusu sama istri kita menjadi mahram bagi kita? Dan berapa kali susuan anak tersebut sama istri kita? Apakah ia saudara susuan sama anak kita? Dan bagaimana status anak tersebut terhadap kita? Ya, ini namanya saudara kepersusuan. Jika anak itu telah menyusu dengan istri kita, maka dia adalah anak apa anak ya dari penyusuan dan anak kita adalah saudara baginya. Tidak boleh menikah sama seperti mahramnya nasab. Dengan catatan penyusuan itu dilakukan sebanyak lima kali dalam keadaan lapar. Artinya masih dalam masa penyusuan, belum lepas dari pe penyusuan. Lima kali penyusuan sampai kenyang, yaitu dia menyusu sekali, kemudian kenyang dilepaskan dia ini namanya sekali penyusuan. Kemudian dia menyusu, kenyang dia dia lepaskan sendiri, ini namanya dua kali penyusuan. Sampai lima kali penyusuan, jika sudah lima kali penyusuan, maka anak itu menjadi anak susu kita. Dan anak kita mahram baginya. Tapi kalau cuma sekali, wallahu alam menurut pendapat yang raji tidak menjadi anak susu. Apakah anak itu menjadi mahram juga sama saudara istri kita? Ya itu terhitung pamannya, paman sepususuan. Apakah ucapan Allah minna wa minkum hanya pada satu Sawal, Atau boleh diucapkan selama bulan Sawal? Gak ada batasannya dari Nabi dan ucapan ini juga bukan dari Nabi para salam ucapan ini jika mereka bertemu pada hari Lebaran satu Syawal dan tidak ada juga larangan diucapkan dua Syawal. Hanya saja mereka mengucapkannya satu Syawal ya. Ya. Karena ucapan ini doa. Kalaulah kita mutlakkan doa selama sama muslim maka boleh diucapkan kapan saja Tahun penuh boleh diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Bolehkah anak anak dari abang menikahkan anaknya kepada anak adik laki-laki? Gimana itu? Anak dari abang, anak abang anak abang menikahkan anaknya kepada anak adik laki-laki sepupu lah ini ya ya boleh lah sepupu bukan mahram apa hukum bayi tabung? Wallahu alam bayi tabung ini Negara kita pernah punya pemimpin apa nih? Ya? yang komentar-komentarnya mencela Islam. Bolehkah kita membahasnya untuk menyadari Kalau nggak tahu. Bagaimana hukumnya kalau nyanyian Islam seperti rukun Islam dinyanyikan dengan irama lagu syair begitu. Ini untuk anak TK mungkin. Ya untuk anak-anak untuk membantu mereka mengingat ini boleh. Ya, untuk anak-anak ini boleh. Ya seperti membacakan apa namanya? e, syair dengan irama di dalam perjalanan itu juga boleh. Wallahu a'lam. Ya nggak ada yang ngajarkan, nggak ada yang tahu. Yang ngajarkan guru TK, gitu maksudnya. Ya untuk tujuan pendidikan nggak apa-apa, itu boleh. Untuk tujuan pendidikan, ya untuk anak-anak itu boleh. Ya tentunya tidak dengan alat musik ya. Syair dengan irama saja. alat musiknya melalui mulut kan Menggunakan mulut suara mulut itu dibuat dengan persis dengan musik. Ya, siapa yang bisa? Ini? Ya nggak bisa, nggak boleh. Apabila seorang suami sudah berulang-ulang menyuruh istrinya memakai jilbab, tapi istrinya tidak mau. Apakah suami masih menanggung dosanya? Dalam hal ini suami sudah melakukan apa yang diperintahkan yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Cuma dia bersabar. Ya tentunya tidak ada dosa bagi si suami jika dia dalam proses amar ma'ruf nahi mungkar. Ya dengan catatan ya dia melakukannya dengan tujuan untuk menasihati istrinya Apa hukumnya seorang wanita makan obat supaya tidak datang haid pada bulan Ramadan? Allah nggak tidak mengapa. E, ada fatwa dari Ibn Utsaimin berkaitan dengan masalah ini yang Bolehkan wanita memakan obat pencegah haid di dalam pelaksanaan ibadah haji. Mana yang lebih utama berdiam diri di rumah pada saat hari Id dengan tidak datang ke jiran tetangga atau mendatanginya? Adakah hadis yang berkaitan dengan hal ini? Ya, tidak ada hadis yang berkaitan dengan hal ini. azani Allah wa jami'an. Ini adalah uruf yang berlaku di uh, negeri negeri ini yaitu ber, bersilaturahim katanya atau ber apa namanya kunjung mengunjungi pada masa lebaran atau pada hari lebaran tidak ada larangan di situ. Ya, tidak juga ada anjuran. Jadi boleh saja, tidak ada masalah. Allahu a'lam. Dan satu hal yang kita katakan yang ubah ya makanya untuk ke lapangan tidak ada tidak ada di sini mahdur syar'i yang harus dihindari. Allah. Ini uh, eh, syair yang dilantunkan oleh artis di TV seperti nada dan dakwah boleh apa tidak? Nada dan dakwah itu apa? Musik ya. Ya. Ya demikianlah Ikhwan video azani Allah wa jami'an. Kajian kita pada hari ini subhanallah bihamdik, sallallahu alaihi wasallam.